عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس Sesungguhnya cita-cita seseorang ditandai dan diketahui salah satunya adalah dari doa-doanya yang paling sering doa-doa seseorang yang paling sering ia panjatkan ini adalah tanda dari cita-citanya yang paling tinggi dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan di dalam akhir surat Al-Furqan menceritakan tentang hamba-hambanya yang dia cintai ibadur rahman bahwasanya mereka itu memiliki cita-cita yang sangat tinggi dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa mereka hanyalah dua di dalam surat Al-Furqan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perbuatan-perbuatan mereka, sifat-sifat mereka dan juga doa-doa mereka. Dan ternyata doa mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dua. Satunya adalah cita-cita, satunya adalah doa yang berisi cita-cita di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, inna 'adzabaha kana ghurama. Dan ibadur rahman mereka itu cita-citanya yang paling sering mereka lantunkan dalam doa adalah mereka katakan Rabbana srif anna adzab jahannam ya Allah ya Rabb palingkanlah dari kami adab jahannam Inna adzabaha kana gharama sesungguhnya adab jahannam amatlah membelenggu Dan satu doa yang lain adalah berisi cita-cita di dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat tersebut di akhir Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cita-cita dunia mereka adalah senada dengan cita-cita akhirat. Karena nggak mungkin antara Masing-masing cita-cita antara dua cita-cita saling bertentangan. Ini mustahil fil Kalau seseorang memiliki banyak cita-cita, nggak mungkin antara cita-cita tadi saling bertentangan satu dengan yang lain. Maka sudah pasti cita-cita yang lain harus selaras dan searah dengan cita-cita yang paling utama. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan cita-cita mereka di dunia tidaklah banyak. Mereka hanya mengatakan kuluna rabbana hablana min azwajina ya Allah ya Rabb. Karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak-anak kami qurrat ayun, cindera mata yang membuat kami bahagia, yang membuat mata kami sejuk apabila memandang mereka. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah cita-cita yang paling tinggi seorang hamba. Inilah cita-cita yang terbaik agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam tafsir waja'alna lil muttaqina imama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah tafsir jumhur ulama. Waj'alna lil muttaqina imama adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir yang kedua adalah dari tafsir Mujahid bahwasanya waj'alna lil muttaqina imama imaman lil muttaqin maknanya adalah beriman kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi baik maknanya itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ataupun dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa kedua-duanya adalah sama, saling talazum. Maka kita semua harus memiliki cita-cita tersebut. Karena apa gunanya Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an kalau nggak supaya seorang hamba itu menginginkannya? Maka setiap mukmin hendaknya bercita-cita atas Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai imam. Kalau nggak dengan makna yang pertama sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa minimal setidaknya adalah beriman, mencontoh, mengikut kepada orang-orang yang bertakwa. Dan yang akan kita bahas pada khutbah kali ini adalah cita-cita yang pertama yaitu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, al imam fid Di mana ini adalah kedudukan yang paling tinggi bagi seorang hamba ketika ia meraih dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kedudukan tersebut berupa al-imamatu fiddin kepemimpinan di dalam urusan agama ini adalah sudah paling paripurnanya cita-cita paling tingginya impian adalah ketika engkau mendambakan bisa menjadi panutan bagi orang-orang di sekelilingmu dari kalangan orang-orang baik engkau dicontoh, engkau dianut, engkau diikuti oleh orang-orang yang mereka berusaha memperbaiki diri mereka. Ini adalah cita-cita yang paling tinggi. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai umat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentu setiap cita-cita dan keinginan pasti memiliki sebab. Setiap tempat yang tinggi Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan seorang hamba untuk menggapainya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan tangga-tangga yang menuju kepadanya. Maka di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar seorang hamba berhasil meraih kedudukan Ternyata modalnya hanya dua perkara. Modal untuk menjadi al-imam seorang pemimpin di dalam agama seseorang harus mengantongi dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak surat dalam Al-Qur'an sehingga menjadi kaidah yang diabadikan oleh para ulama dan yang paling terkenal mengabadikan kaidah tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sehingga dikenal bahwasanya kaidah ini adalah beliaulah yang <clears throat> mengukirnya bahwasanya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari Syekhul Islam bahwasanya beliau mengatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fid hanya dengan kesabaran dan keyakinan al imam atau fiddin akan diraih. Jadi nggak perlu banyak hal. Di mana di zaman kita ini banyak manusia yang salah langkah. Mereka menginginkan untuk menjadi imam fiddin untuk menjadi orang yang dianut oleh manusia yang lain. Tapi mereka mencarinya justru dengan mengorbankan dua modal yang seharusnya justru malah dicari maka dua modal tersebut hanyalah gak banyak sederhana dua modal tersebut hanyalah kesabaran dan keyakinan kesabaran maknanya adalah takwa yang bisa membendung seseorang dari syahwat keinginannya dan al yakin keyakinan maknanya adalah ilmu pengetahuan yang dengan pengetahuan tersebut seseorang bisa menerawang tujuannya yang benar bisa menerawang maklumat yang benar membedakan antara hak dan al-batil Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam surat As-Sajdah وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ Amrina Lama sabaru sabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan mereka sebagai para imam sebagai para imam yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka berhasil untuk bersabar dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka meyakini maka jelas sekali dalam ayat ini ditegaskan oleh Syekhul Islam dan juga Imam Ibnu Qayyim untuk meraih imam fiddin butuh kesabaran, butuh ketakwaan. Untuk menghalangi seseorang dari keinginannya yang ugal-ugalan, keinginannya yang membabi buta, ditahan dan direm dengan kesabaran, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia dan dengan keyakinan al-ilm ini untuk membedakan antara al-haq dan al-batil apabila seseorang telah mengantongi dua hal ini maka dialah sang imam dialah pemimpin di dalam agama ini tanpa dibantah tanpa pengakuan siapapun kalau seseorang sudah berhasil bertakwa memiliki ketakwaan dan memiliki ilmu maka dialah imam dialah panutan dialah suri tauladan tanpa ada gelar tanpa butuh gelar kepada manusia satupun dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan di dalam ayat yang lain Wajahalnahum, a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita az wa kanu lana abidin. Dalam ayat ini juga sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat untuk menjadi imam fid adalah dua perkara. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, yahduna bi amrina dan kami jadikan mereka para imam yang mereka memberikan petunjuk tentang perkara-perkara kami, tentang perintah kami. Yahdun menunjukkan al-ilm Atam. Karena seseorang nggak mungkin bisa memberi petunjuk kepada yang lain kalau dia sendiri tidak tahu. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin wa kanu lana abidin adalah takwa. Jadi yahduna bi amrina adalah ilm. Wa kanu lana abidin adalah takwa. Maka syarat seorang menjadi imam fiddin menjadi pengajar yang baik menjadi dai yang diterima, menjadi dai yang diridhoi. Biar menjadi seorang yang bertakwa, berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia harus memiliki ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain. Wa ibadana Ibrahimah wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim Ishak dan juga Yakub ulil aidi wal absar mereka memiliki al aidi para pemilik al aidi disebutkan oleh para ulama al aidi adalah kekuatan wal absar adalah tajamnya pengetahuan maka dalam ayat ini juga sama senada Allah Subhanahu wa taala sebutkan syarat seorang menjadi imam di dalam agama ini adalah memiliki al-aidi, memiliki kekuatan. Kekuatan kesabaran, kekuatan akal, kekuatan untuk menahan keinginannya. Dan juga memiliki absor memiliki pandangan yang tajam, memiliki kesohihan ilmu. Bukan ilmu yang salah, Asah dua hal ini saja tidak perlu neko-neko tidak perlu menempuh jalan yang berliku cukup dia mengasah keilmuannya dengan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu yang diwariskan oleh para ambiya seterusnya berusaha meminta tolong isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga membentuk dan merajut jubah-jubah ketakwaan yang kuat. Berbeda dengan kebanyakan manusia yang di akhir-akhir Demikian. Demikian juga ilmu mereka. Mereka tidak mencarinya dari sumber-sumber yang benar. Bahkan mencarinya dari majalis ahli bidah wal fusak kepada ahli bidah kepada sekolah-sekolah yang menyimpang kepada universitas-universitas yang jelas-jelas sebagai ahli batin ini akan mengorbankan ilmu maka mereka di dalam mencari tujuan ini justru berbalik arah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seharusnya ketakwaan diasah, seharusnya ilmu itu ditambah, justru malah ketakwaan dikorbankan dan diserahkan dan ilmu hari demi hari malah dijadikan taruhan untuk ditukar dengan ilmu-ilmu yang salah dan menyimpang. Makanya adalah fenomena fenomena yang sangat miris. Apalagi yang menisbahkannya adalah orang-orang apalagi yang melakukannya adalah orang-orang yang menisbahkan diri kepada madhab salaf hanya demi gelar hanya demi pengakuan hanya demi titel mereka rela menukarkan ketakwaan mundur dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan menukar ilmu yang sahih dengan ilmu yang diambil dari ahli bidah bermudah-mudahan untuk mencari tazaki mereka padahal ahli bidah di tazkiah saja nggak lain sesungguhnya orang yang berhak memberikan tazkiyah adalah orang yang lebih tinggi daripada orang yang berhak untuk ditazkiyah. karena orang yang ditazkiyah berhak untuk dipuji belum tentu berhak untuk memuji maka apabila kita mencari tazaki pujian-pujian dan gelar dari ahli bidah ini sama halnya kita mengangkat derajat mereka kepada derajat orang yang layak untuk memuji padahal mereka dipuji saja tidak layak bagaimana mau diberikan kedudukan layak untuk memuji dipuji saja tidak layak di saja tidak layak kok malah didudukan di tempat orang yang berhak memberikan tazkiah dan ini terjadi di banyak tempat merebak maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kebaikan orang-orang yang memviralkan orang-orang yang memusimkan seorang dai harus bergelar maka sadarlah wahai muslimin seorang dai cukup baginya untuk mengasah dua hal. Allahumma ya Allah, mengasah ketakwaan ini saja sulit sekali. Mengasah ilmu ini sulit sekali. Kenapa malah ketakwaan justru malah ditabur sia-sia? Ilmu malah ditukar dengan ilmu yang menyimpang. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd derajat sebagai imam di dalam agama ini diraih dengan cara bermodalkan dua hal tadi dan dengan dua modal tadi seseorang akan mampu menyempurnakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena nggak mungkin imamah fiddin kedudukan yang tinggi dicapai tanpa ujian tidak mungkin gelar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dicapai dengan begitu saja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana Allah memuji hambanya Ibrahim alaihi salatu wassalam dan beliau berhasil dan akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imam secara sah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin kalimatin Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah tatkala Allah Ibrahim diuji oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bikalimatin dengan beberapa perkara. Maka untuk menjadi seorang imam harus berhasil menyelesaikan ujian-ujian berupa syariat Allah Subhanahu wa taala bikalimatin untuk menyelesaikan kalimat menyelesaikan tanggung jawab yaitu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala harus berhasil, harus lulus. Fa'atammahu, maka Nabi Ibrahim menyempurnakannya, menyelesaikannya, lulus dalam ujian ini. Sehingga apa balasannya ketika seorang hamba selesai dan lulus dalam dalam mengerjakan ujian? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama maka Allah mengatakan sesungguhnya aku menjadikan wahai Ibrahim, mengangkat wahai Ibrahim sebagai seorang imam. Maka kita lihat apakah Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam dengan cara mencari gelar dengan cara mengemis gelar kepada orang-orang fusa, ataukah dengan cara kecuali dengan dua hal tidaklah digapai kecuali dengan dua hal mengasah ketakwaan dan memperdalam ilmu tafakuh fiddin sehingga dengan dua perkara tersebut kita akan menyelesaikan ujian berupa perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka nasihat bagi kita semua, mari kita terus mengasah keilmuan kita dengan cara terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu juga dengan ilmu juga akan mempertebal kesabaran berusaha mengamalkannya mengasah dan mempertebal lagi ketakwaan semoga dengan itu kita bisa menjadi imam para imam fiddin setidaknya kalau bukan panutan bagi orang-orang yang bertakwa setidaknya kita telah berusaha menganut orang-orang yang bertakwa itulah cita-cita yang paling tinggi Itulah cita-cita yang harus ditenangkan dalam benak seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi.